mana yang lebih utama? Menyembelih seekor kambing dengan ikut saham. Bukankah kita tahu bahwa seekor sapi itu bisa untuk tujuh saham? Boleh tujuh orang atau kurang dari tujuh orang. Yang penting tujuh saham. Mana yang lebih utama? Ada seorang ingin ikut satu saham dengan harga dua juta setengah. Karena satu ekor sapinya itu senilai dengan 2,5 juta. Berarti satu sapi uh, satu satu sahamnya sama dengan 2,5 juta. Satu ekor sapi berapa berarti? 17 juta 500. Saya ulangi, satu ekor sapi dengan nilai 17 juta 500. Satu sahamnya berapa berarti? 2,5 juta. Mana yang lebih utama ikut satu saham nilainya berapa tadi? 2,5 juta dengan membeli seekor kambing nilai yang sama 2,5 juta. Mana yang lebih utama? Ini terjadi pembahasan di kalangan ulama nam yang cukup e, rumit. Tapi sekali lagi pembahasan ini sangat dibutuhkan oleh siapa? Oleh orang yang ingin berlomba-lomba dalam kebaikan ingin mendapatkan derajat yang tertinggi dalam ibadahnya. Sehingga dia sangat penting mengetahui hukum ini. Ya. Berbeda dengan seorang hamba yang intinya yang penting saya korban, ikut menyembelih korban, ikut membeli seekor ya, hewan korban tahun ini. Masalah nilainya yang penting kurang lebih. Nah, ini dia nggak terlalu berminat untuk mengetahui akwal atau pendapat ulama tentang permasalahan ini. Nah, maka dari itu kembali kepada pembahasan terakhir, mana yang lebih utama? Kalau berdasarkan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, untuk di daerah kita lebih utama dia ikut saham. Kenapa tadi sebabnya? Karena daging sapi lebih diminati oleh masyarakat sekitar. Nah, lebih diminati oleh masyarakat sekitar dibandingkan kambing. Tapi berbeda dengan santri ya. Tulab. Tulab lebih suka kambing. Ya. Lalu bagaimana mengambil kesimpulan? Nah, terserah kepada mudahinya. Kita ingat kembali kepada firman Allah, "La yanalallaha لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم sesungguhnya hewan sesembelihan kalian itu tidaklah bisa meraih ganjaran dari Allah atau riba Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena jumlah darah yang ditumpahkan atau daging sesembelihannya. Nah, tetapi yang bisa meraih itu semua adalah takwa. Yang bisa meraih itu semua adalah keikhlasan niatnya yang ada di dalam kolbu. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bisawab itu yang lebih dinilai oleh beliau walaupun saya pribadi lebih yakin. Nah, lebih yakin pendapat yang mengatakan bahwa lebih utama seekor kambing dibandingkan saham sapi. Nah, jika nilainya sama, ya, jika nilainya sama. Nah, wah pembahasan ini bisa mengurangi apa keinginan panitia untuk memperbanyak sapi. Nah, labas, nah, antum silahkan memilih mana yang terbaik tetapi demikianlah beberapa pendapat ulama dalam permasalahan ini. Pendapat terakhir yang saya sebutkan ini, inilah pendapat yang dipilih oleh al lajnatul Daimah. Antara lain di antara mereka Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala bahwa seekor kambing ya, lebih utama dibandingkan saham seekor sapi. Nah, barakallahu fikum. Jadi kembali kepada urutan onta atau seekor sapi atau seekor kambing atau saham on, satu saham onta satu saham sapi baru uh, satu saham sapi nah ini urutannya bisa difahami anda ulangi seekor onta lebih utama dibandingkan seekor sapi seekor sapi lebih utama dibandingkan seekor kambing satu ekor kambing lebih utama dibandingkan satu saham onta. Dan satu saham onta lebih utama dibandingkan satu saham sapi. Nah, wallahu a'lam bisawab. Nah, bagi yang berpandangan lain uh, eh, fobol karena memang permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat. Bukan harus tujuh orang ya. Sekali lagi, tujuh saham. Bisa tujuh orang, bisa enam orang, bisa lima orang, bisa tiga orang, ya. Misalkan tiga orang, harga sapi 21 juta, berarti berapa sahamnya? 3 juta. Kalau ada satu dari mereka, ah, saya mau beli dua saham. Yang ini tiga, berarti sudah berapa? Lima. Yang ini satu, yang ini satu. Berarti ada berapa orang? Empat orang. Jadi boleh demikian.